Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al Asif Pakung Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian mengenal profil Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab ya, Sama'il Nabi karya Al Imam At-Tirmidzi Eh, rahimallahu taala dan penjelasan dari Syekh Abdul Razak Al-Abad Al-Badar hafizahullahu taala. Kita masih di mukadimah yang membahas tentang uh, nilai penting atau urgensi mengenal profil Nabi sallallahu alaihi wasallam atau syama'il Nabi. <clears throat> Disampaikan oleh pensarah hafizahullahu taala sadisan Urgensi yang keenam bahasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hamba untuk ya, bersolawat ya, dan mendoakan keselamatan untuk sang nabi dalam rangka meneladani Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan sebagai bentuk balasan atas sebagian hak-hak sang nabi yang wajib ditunaikan oleh umat sebagaimana firman Allah taala di surat Al-Ahzab Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Yaitu memberikan sanjungan kepada sang nabi. Ya yaladina amanu hai orang-orang yang beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka adalah kalian melakukan dua hal. Yaitu bersolat untuk sang nabi dan mendoakan keselamatan untuk beliau. Dan setiap kali dan semakin istada al-mar'u seorang itu bertambah pengetahuannya tentang profil Nabi atau sama'il Nabi dan semakin bertambahlah kekuatan pengetahuannya maka tentu akan semakin bertambah banyak solawatnya untuk sang Nabi dan akan semakin berkualitas kalimat solawatnya. Sebagaimana di, eh, disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala walihada kanat salatu ahli ilmi adalah ucapan salawatnya orang yang berilmu yaitu orang yang mengenal sunnah Nabi, petunjuk Nabi dan mengamalkannya dan mengikuti sang Nabi. Itu berbeda dengan salawatnya kualitas salawat yang diucapkan oleh al-awam, oleh orang-orang awam. Ibadahnya sama sama-sama salawat. Di salawatnya orang yang mengenal Nabi, yang betul-betul mengenal Nabi, kualitas salawatnya tentu berbeda dengan orang yang pengetahuannya tentang sang Nabi sangat-sangat global. Alladzina hadduhum yang orang-orang awam mereka adalah orang-orang yang bagiannya yang bagian yang dia dapatkan minha dari solawat, seringkali hanyalah sekedar Eh, ya, is'aju a'dha'ihim menggerak-gerakkan badan dan seringkali salawatnya orang awam hanya dalam berbentuk ya, bersuara keras untuk bersalawat eh, kepada sang nabi artinya tidak eh, maka hanya maka tidak ada pemaknaan tidak ada penghayatan dari bacaan salat tersebut. <clears throat> Wa amma atba'uhu adapun para pengikut Nabi yang betul-betul mengenal sunnah Nabi, al-alimuna yang mengetahui ajaran Nabi, fa salatuhum alaihi naun akhar. Maka salawatnya itu jenis yang lain. Salawatnya adalah salawat yang berkualitas. Fakulama istadu fima ja'a bima'rifatan maka setiap kali mereka bertambah mengetahui ajaran sang Nabi, maka semakin bertambahlah rasa cintanya wa dan semakin bertambahlah pengetahuannya tentang hakikat salawat yang ingin diminta lahu untuk sang Nabi dari Allah Ta'ala. Maka dengan belajar sama Nabi, profil Nabi, maka akan meningkatkan kualitas sama uh, kualitas ucapan salawat seorang muslim. Karena salawatnya orang yang betul-betul mengenal Nabi secara detail bukan hanya global itu tentu berbeda dengan salawatnya orang yang pengetahuannya mengenalnya dengan sang Nabi cuma global saja ya, sama-sama ya, menyebut orang ya, orang yang ketika sama-sama menyebut nama seseorang orang yang menyebut nama seseorang dalam keadaan dia tahu betul, kenal betul, teman kenal dekat dengannya, beda kualitasnya. Beda kualitasnya dengan orang yang tidak kenal. <clears throat> Maka kurang lebih gambarnya demikian. Kemudian uh, urgensi yang ketujuh. Sesungguhnya il Nabi. Sesungguhnya profil Nabi dan sejarah Nabi. Sejarah kehidupan Nabi yang wangi, yang harum, itu tu'adu manhajah hayatin adalah teranggap sebagai manhaj kehidupan, adalah jalan hidup bagi setiap muslim yang mengharapkan untuk dirinya kebaikan, kemuliaan dan kehidupan yang mulia di dunia dan di akhirat. Yurabba alaiha al-abna maka anak-anak muda atau generasi muda dididik di atasnya dan yunasya'u 'alaiha al-ajyal generasi kaum muslimin selayaknya ditumbuhkan di atasnya maka jika hada an-nash'u jika generasi muda hada menyimpang anha dari sama'il nabi dari sirah nabi yang ini merupakan manhajul hayah jalan kehidupan seorang muslim hasalal dia maka jadilah mereka orang-orang yang tidak urus orang-orang yang terlantar sebagaimana keadaan banyak ya, kan ya, generasi muda baik laki-laki ataupun perempuan indama ketika yammamu fikiratim lisyar wal akhbar ketika mereka bersengaja dalam pembacaan mereka terhadap, terhadap sejarah-sejarah hidup dan berita para tokoh, mereka bersengaja untuk memilih sejarah hidup at-tafihin wa tafihat. Sejarah hidup orang-orang yang tidak bernilai dari kangan laki-laki ataupun perempuan. Ye, maka semangatnya adalah mengetahui profil artis, ye, pemain sepak bola yang pecandu narkoba dan yang lain dan mereka mereka tinggalkan eh, mengenal profil manusia paling mulia wa akhbar ad daiin wa ad-da'i'at dan eh, memilih untuk mencari kabar dan berita, menelusuri kabar dan berita orang-orang yang tidak urus baik kalangan dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Minal hamal yaitu orang yang ya, orang yang tidak jelas Hamal artinya bisa keluyuran siang dan malam yang tidak ada uh, manfaatnya. Maka ketika generasi kaum muslimin itu meninggalkan semangat mencari menelusuri berita tentang sang nabi dan tokoh-tokoh mulia yang lain e, tidak punya semangat untuk mengetahui biografi dan sejarah hidup sang nabi dan tokoh-tokoh mulia yang lain namun kemudian memilih Eh, menekuni biografi, profil dan sejarah orang-orang yang tidak ada nilainya. Maka apa yang terjadi? Kaifa tartaba ala dalika al-inhirafu fil aqaidi wal ibadat. Maka lihatlah bagaimanakah tartaba dampak dari hal itu. Dampaknya adalah penyimpangan dalam masalah akidah dan dalam masalah ibadah. Karena tokoh yang dipuja, tokoh yang dikagumi adalah orang-orang yang tidak berkualitas. Orang-orang yang tidak berkualitas, tokoh yang dikagumi, musisi yang ujung-ujungnya mati bunuh diri. Ya. Ya, maka itu tokoh yang dikagumi itu yang e, diburu biografinya dan data data-data pribadinya. Maka yang terjadi adalah generasi muda kaum muslimin mengalami penyimpangan dalam masalah akidah dan keyakinan, ada loyalitas, kekaguman terhadap orang kafir dan tokoh-tokoh orang kafir, ah, ini sudah penyimpangan dalam masalah akidah. Wal inhilal dan yang terjadi adalah uh, adab wal akhlak dekadensi adab dan moral wal ikhtilal fil qiyam wal mawazin dan yang terjadi adalah rusaknya nilai dan tolak ukur. Ya, ketika generasi kaum muslimin itu tumbuh besar di atas ya, kegemaran mengetahui berita artis, musisi dan yang lainnya dan yang sejenis dengannya, apa yang terjadi? Terjadi kerusakan tolak ukur. Terjadi kerusakan tolak ukur. Apa itu orang hebat? Ya, apa itu Orang hebat itu rusak tolak ukurnya. Siapa itu pahlawan? Itu rusak tolak ukurnya. Pahlawan itu pencetak gol bola. Oh, itu pahlawan. Adapun orang yang tekun ngajar TPA, kemudian bisa membentuk generasi, ah, itu eh, tidak berguna di masyarakat. Nah, namun pencetak gol, nah, bola pahlawan besar pahlawan besar. Ini sebabnya maka rusaklah mawazin, tolak ukur. Tolak ukur siapa itu pahlawan, siapa itu orang hebat, siapa itu orang yang berjasa, siapa itu ya. ini semua tolak ukur, tolak ukur tentang hal ini rusak. Kenapa? Karena generasi kaum muslimin tumbuh besar membaca berita-berita ya berita-berita tokoh-tokoh fiktif, ya, jago-jago kemusyrikan, ya, uh, ya, Naruto dan teman-temannya itu itu tumbuh besar anak SMP, anak SD itu kenalnya kenal Naruto daripada sahabat Nabi. Nah, maka apa yang terjadi? Nah, rusak, rusak nilai, ya, rusak nilai. Maka ya, rusak nilai, rusak parameter. Padahal Islam datang mengajarkan itu semua. Nilai kebaikan, ya, nilai kepahlawanan, nilai kehebatan. Nilai-nilai ini dan tolak ukur-tolak ukur ini rusak. Sebabnya apa? Karena generasi kaum muslimin dididik dengan menekuni berita tokoh-tokoh yang tidak urus, tidak jelas, tidak ada, tidak ada nilainya, tidak ada kualitasnya. Yeah. Eh, maka siapakah kemudian wanita hebat oh, yang berani telanjang? Kemudian nanti jadi gelar dapat ratu sejagat atau apa? Nah, oh, itu wanita hebat. Adapun kemudian wanita yang tutup aurat, yang mencetak generasi, nah itu wanita terbelakang. Ini terjadi, ini terjadilah perubahan mawazin, mizan, tolak ukur. Ini sebabnya apa? Karena bacaan. Ini sebabnya adalah karena bacaan. Bacaan yang ditekuni oleh ya, generasi muda kaum muslimin. Dan lebih eh, lebih mengkhawatirkan lagi, ternyata bacaan orang ngaji yang nggak kalah beda masih kayak gitu. Udah rajin ngaji, udah rajin ke masjid, eh, masih komik saja kegemarannya, belum pindah. Katanya hijrah, nah, nah nyatanya bacaannya tidak hijrah. Tidak kemudian bacaannya masih Naruto, detektif Conan dan yang lainnya. Nah. Ya, bacaannya tidak hijrah, tidak pindah. Itu apa? Ya, maka kiam nilai-nilainya akan uh, eh, nilai-nilainya uh, maka belum ada perubahan uh, nilai perubahan kemudian mizan tolak ukur tidak berubah. Kalau ketika bacanya belum berubah, ini tidak berubah. Bisa dipastikan. Oh siapa orang yang hebat. Oh yang yang dan sakti mandarguna. Artinya apa? Yang sihirnya ampuh. Oh, itu orang hebat. Eh, karena itu apa? Itulah nilai yang diajar oleh Naruto dan eh, cerita-cerita Jepang yang lain. Itu nilai sihir. Oh, itu orang hebat. Oh, tokoh hebat. Nah, itu penyelamat bumi dan sebagainya. Nah, Nah, kalau ini bacaannya belum hijrah, belum pindah, nilainya belum nilai yang ada di hatinya, di kepalanya tidak pindah. Nilai tentang ya, tentang nilai, tentang tolak ukur, semuanya belum pindah. Yang terjadi apa? Ya, masih jalan di tempat. Ya, karena bacaan, ya, toko, bacaan uh, uh, kiroatus siar wal akhbar ini menanamkan ini memiliki muatan penalana, penanaman nilai dan tolak ukur. Oleh karena itu, fama ahwaja haula ilal auda asadiqah. Maka betapa mereka-mereka ini para penggemar cerita-cerita yang berita-berita yang tidak ada manfaatnya. Boleh jadi tokoh nyata berupa musisi, pemain bola, dan yang lain ataukah tokoh-tokoh tidak nyata. Mereka-mereka ini sangat membutuhkan untuk al-audah sotiko Hijrah. Ini perlu hijrah. Hijrah bacaan. Hijrah bacaan tokoh. Hijrah berita. Berita tentang person. <clears throat> Maka mereka sangat membutuhkan al-audah as Kembali yang tulus. Ke jalan yang benar. Kembali yang tulus ke jalan yang benar yaitu kembali membaca dan menekuni as-sirah al-atirah. Perjalanan hidup yang semerbak wangi. Perjalanan hidup sang Nabi. Perlu kemudian kembali kepada asyama'il al-mubarakah. Mengenal profil-profil yang penuh berkah. Yang penuh manfaat. liakifu al-hadal ma'in al-mubarak. Dengan itu mereka Waqafa alam mengetahui mata air yang penuh berkah. Manhal al-azbi, tempat minum yang segar, yang siapa yang waqafa alaihi mengetahuinya dan mengamalkan petunjuknya, maka akan terwujud baginya kesempurnaan kesalehan. Wal falah, kesempurnaan, keberuntungan, kebahagiaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kesolehan itu akan diraih dengan sempurna bagi siapa saja yang secara sempurna mengetahui dan menang sang Nabi. Dan seluk beluk tentang beliau, profil beliau dengan segala macam seluk beluknya. Itu jalan menuju kesolehan yang sempurna. Bahkan itu jalan menuju keberuntungan dan kebahagiaan. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala maka Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan meneladani sang nabi, dengan mengikuti sang nabi dan Allah tetapkan bahasanya kesengsaraan di dunia dan di akhirat itu akan terwujud gara-gara menyelisihi sang nabi. Fa falil atba'ihi maka bagi pengikut sang nabi eh, terdapat hidayah, terdapat rasa aman, terdapat keberuntungan, kemuliaan, kecukupan, wanusrah, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, walayah dicintai oleh Allah, at-ta'yid mendapatkan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala dan bagi para pengikut sang nabi tibul ais di dunia wal akhirah, kehidupan bahagia, kehidupan yang menyenangkan di dunia dan di akhirat wali mukhalifihi dan bagi siapa saja yang menyelisih sang nabi maka yang didapatkan adalah kehinaan, kerendahan, ketakutan, kesesatan, al-khidlan, tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Maka inilah uh, pentingnya uh, belajar samail Nabi demikian juga belajar sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukti eh, bahasanya kita eh, ingin eh, mengubah pemahaman-pemahaman kita tentang berbagai macam nilai-nilai tentang tolak ukur eh, tentang tolak ukur ter, tolak ukur berbagai hal. Kemudian urgensi yang kedelapan bahasanya mengenal sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di antara kiat yang paling penting untuk menambah iman. Bahkan min a'zamil umur dia mengenal sang Nabi adalah termasuk perkara paling penting yang menghadirkan iman. Itu jibul iman yang menyebabkan adanya iman untuk orang-orang yang sebelumnya belum beriman. Dan ini akan menjadi tambahan iman bagi orang yang telah beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, "Amlam ya'rifu rasulahum." Ya, Fahum lahu mungkirun. Tidakkah mereka mengenal rasulnya? Mengenal sang rasul. Allah celak orang yang tidak kenal sang rasul. Ya, Fahum lahu mungkirun sehingga mereka mengingkarinya, sehingga mereka tidak mengenalnya, tidak mengenalinya. Artinya sebenarnya mengenali sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mujibaton, adalah satu hal yang mengharuskan dan sebab yang sangat penting untuk terwujudnya iman untuk orang yang belum punya iman. Dan di tengah-tengah manusia di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man dijumpai ada orang yang dalla radahan yang berlalulah beberapa masa lamanya minaz zaman dari waktu. Maka di masa Nabi ada sejumlah orang yang sekian waktu lamanya dia adalah orang yang keadaannya tidak ada di muka bumi ini, orang yang lebih dia benci dibandingkan Nabi saw. Alaihi Wasallam. Kenapa ada orang yang sampai demikian? Sang Nabi adalah manusia yang paling benci yang ada di muka bumi ini. Disebab adiayah al kadiba Disebabkan karena e, propaganda bohong. E, disebabkan propaganda bohong yang dilancarkan oleh orang-orang yang benci dengan Nabi. Wal isya'ah al-athimah. Disebabkan karena isu, karena rumor. Yang itu e, athimah yang dosa karena itu adalah isu yang bohong. Yang sama sekali tidak benar. Maka karena faktor ini, e, karena Eh, faktor tekanan eh, pembentukan opini yang dilakukan oleh media massa di masa silam. Ya, media massanya berupa eh, berita yang tersebar dan sebagainya. Maka banyak orang yang menjadikan sang Nabi sebagai manusia yang paling dia benci yang ada dari sekian banyak manusia di muka bumi ini. Itu semua karena pembentukan opini publik yang dilakukan oleh media massa. Yaitu dengan menyebarkan berita-berita bohong, isu-isu yang tidak jelas. Namun ternyata yang benci setengah mati ini yang tidak kenal Nabi. Namun tatkala anroa muhayyahu. Tatkala orang ini kemudian melihat wajah sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqafa ala siratihi. Kemudian mengetahui perjalanan hidup Nabi. Ankath, ankath bin dia tahu secara dekat. Secara dekat, secara langsung dia tahu bagaimanakah keadaan sang Nabi. Ketika masih ya, ketika dia bukan jadi ketika dia belum sampai Mekah, oh beritanya sangat mengerikan. Ini manusia paling bejat ya, yang ada di muka bumi ini. Dan setelah ketemu langsung, setelah kemudian tahu keadaannya dari dekat, bukan lagi katanya, namun lihat sendiri maka waro'a adabahu wa mu'amalatah kemudian dia lihat bagaimanakah adab yang mulia dari sang nabi bagaimanakah pergaulan sang nabi dengan manusia-manusia sekelilingnya maka apa tahawwala min sa'atihi maka pada waktu itu juga dia berubah sehingga jadilah tidak ada di muka bumi ini satupun manusia yang lebih dia cintai daripada sang Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadi perubahan yang drastis 180 derajat. Dari menjadikan sang Nabi sebagai manusia yang paling dibenci, menjadi manusia yang paling dicintai. Gara-garanya apa? Mengenal sang Nabi. Mengenal profil sang Nabi. Maka ini menunjukkan pentingnya mengenal profil beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mentelaah sirah nabawiyah, maka dia akan jumpai kisah banyak orang itu orang-orang yang masuk Islam dan sebab e, keislamannya adalah karena mengetahui sama'il Nabi, mengetahui profil Nabi, mengetahui akhlak Nabi, mengetahui adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah makna firman Allah Azza wa Jalla, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." E, maka dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala kasih sayang Allah, maka engkau adalah orang yang memiliki e, lemah lembut memiliki akhlak yang mulia eh, yang sumbernya adalah lemah lembut. Seandainya engkau adalah orang yang keras, eh, seorang yang kasar dan keras hatinya, niscaya mereka akan bubar dari sekelilingmu. Inilah delapan eh, delapan urgensi belajar sama il Nabi. Ila ghaidzalika minal fawaid azimah. Yang jika ditelaah lebih lanjut sebenarnya masih terdapat manfaat-manfaat yang lain yang merupakan manfaat-manfaat yang agung dan buah-buah yang uh, mulia yang akan dipetik oleh orang-orang yang Allah muliakan yaitu orang-orang yang Allah beri taufik untuk mengaji untuk mengkaji sama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu siapa yang menginginkan adab yang sempurna, siapa yang menginginkan akhlak yang terbaik, maka dia tidak akan menjumpainya kecuali dalam akhlak Nabi, kecuali dalam perilaku Nabi, kecuali dalam adab sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka realita ini ya tertolak mengharuskan perhatian yang lebih untuk mengkaji samail Nabi, mengkaji akhlak Nabi, adab Nabi, Shallallahu Wasallamu alaihi. Dan dalam kesempatan kali ini dan di tempat ini akan aku kutip dua teks yang penting berkenaan dengan hal ini. Yang pertama adalah perkataan e, salah satu ulama salaf Sufyan ibn Uyainah rahimallahu taala yang diatkan oleh Al-Khatib Al-Badardi di syafii di kitabnya Muqaddimah di Muqaddimah kitabnya Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami. Ya, buku beliau tentang adab penuntut ilmu. <clears throat> Bisnadi dengan sanatnya ya, dengan sanad yang dibawakan Al-Khatib Al-Baghdadi ilaihi sampai Sufyan ibn Uyainah. Anahu kana yakul adalah Sufyan bin Uyainah rahimallahu taala mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mizanul akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan yang paling penting. Fa'alaihi tu'radul asya'u. Maka ya, dengannya lah ditimbanglah segala sesuatu. Maka segala sesuatu kita timbang dengan akhlak Nabi. Kita timbang dengan sirah Nabi. Kita timbang dengan haji atau perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka segala hal, maka semua yang mencocokinya itulah kebenaran. Dan semua yang menyelisihinya bertolak belakang dengannya, fawal batil itulah kebatilan. Kemudian perkataan Ibnul Qayyim rahimallahu taala di kitabnya Zadul Ma'ad fi Haji Khairil Ibad di mana beliau mengatakan eh, pada saat beliau menjelaskan kedudukan para rasul alaihi salawatullahi wasalamu beliau katakan bahasa mereka para rasul adalah timbangan yang berat alladzi al aqwali ma akhlaqihim yang dengan perkataan, perbuatan dan akhlak mereka para rasul maka berbagai macam perkataan manusia ditimbang, berbagai macam akhlak manusia ditimbang, dan berbagai macam aktivitas dan perilaku manusia ditimbang. Dan dengan mengikuti para rasul maka terbedakanlah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan orang-orang yang mendapatkan kesesatan. Maka ada kebutuhan vital terhadap sang rasul. Kebutuhan vital untuk mengenal sang rasul dan mengikuti sang rasul atau para rasul itu lebih besar daripada kebutuhan badan kepada rohnya, kebutuhan mata pada cahaya, dan kebutuhan nyawa terhadap kehidupan. Fa'ayu wahajatin furidat, maka semua kebutuhan yang mendesak dan semua kebutuhan furidat yang diwajibkan fadarutul abdi, maka kebutuhan vital seorang hamba dan kebutuhannya kepada para rasul fauqaha bikatsir. Jauh lebih banyak, jauh lebih mendesak daripada kebutuhan-kebutuhan tersebut. Maka bagaimanakah sangkaanmu dengan orang yang jika hilang dari diri Anda petunjuknya dan ajarannya sekejap saja akan matilah hati Anda. Dia adalah eh, itulah petunjuk sang nabi yang mulia dan sang nabi yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang tidak mengetahui petunjuk Nabi dan ajaran Nabi satu kejap saja akan rusaklah hatinya. Akan jadilah manusia ini seperti ikan yang meninggalkan air lantas diletakkan di tempat wajan penggorengan alias ya, mati. Fahalul abdi maka keadaan seorang hamba ketika hatinya berpisah dengan ajaran para rasul adalah sebagaimana keadaan hal ini, keadaan ikan ini. Bahkan keadaannya lebih gawat lagi. Akan tetapi tidak akan ada yang bisa merasakan ya, kegawatan ini kecuali hati yang masih normal. Kecuali hati yang masih hidup sehat. Kalau hatinya hati yang sakit, maka hati yang sakit, ya, maka itu sebagaimana kata penyair, wa mali jurhi bimayitin ilamu dan melukai orang yang sudah mati itu tidaklah menyebabkan dia merasa sakit. Oleh karena itu maka jika kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat itu dikaitkan dengan petunjuk sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib atas setiap orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri dan menginginkan selamatnya dirinya dan bahagia dirinya wajib baginya untuk mengenal min hajihi mengenal petunjuk Nabi dan sirah perjalanan hidup Nabi. wasyaknihi dan segala sesuatu berkaitan dengan sang Nabi. Dengan satu perkenalan yang mengeluarkan dia dari golongan orang-orang yang bodoh dan tidak mengenal sang Nabi. Sehingga masuklah dia dengan sebab mengenal petunjuk dan Ya, keadaan sang Nabi ini masuklah dia dalam hitungan para pengikut sang Nabi golongannya dan kelompok sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan manusia dalam masalah ini dalam masalah mengenal sang Nabi mengenal sirahnya mengenal keadaannya bainal mustaqil dan mustaqfir ya, bertingkat-tingkat ada yang sedikit ada yang banyak pemahrum dan ada yang belas sama sekali tidak tahu dan karunia adalah di, adalah di tangan Allah. Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah adalah pemilik karunia yang besar. Ya, sekian perkataan Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Walhasil kesimpulannya siapa e, sesungguhnya di antara nikmat Allah atas seorang hamba di antara nikmat Allah yang besar manakala Allah mudahkan baginya memiliki hubungan dan hubungan dengan profil manusia pilihan sallallahu alaihi wasallam dan keadaan-keadaan beliau yang mulia dan ini mengenal profil sang nabi adalah pintu besar dari berbagai macam pintu-pintu kebaikan dan mengenal sang nabi adalah kemuliaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Kemudian setelah itu kita membahas kemudian e, pensarah membahas tentang masalah kitab ini yaitu kitab Sama'il Nabi karya at tirmidhi Kemudian kitab yang penuh berkah ini yang ada di hadapan Anda itu Sama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Imam at tirmidhi adalah termasuk kitab yang paling agung dan paling besar manfaatnya kitab yang paling agung yang ditulis tentang Sama'il Nabi. Waqat ata fihi muallifuhu. Maka penulis kitab ini membawakan di kitab ini ala uyun hadal maudu'. Membawakan mata air-mata air, mata topik ini permatanya wajawamihi dan hal-hal yang uh, jamiknya hal-hal yang lengkap tentangnya Kemudian beliau urutkan dengan urutan yang sangat indah. Wajah beliau kumpulkan dengan pengumpulan yang ringkas. Maka buku ini bukalah buku yang panjang lebar, yang membosankan. Tidak pula terlalu ringkas, al-mukhil, sehingga tidak sempurna. Fawa mutawasitun. Maka buku ini adalah pertengahan. Fi dalam ukuran. Namun lengkap topik-topiknya Waqat asara ila dalika dan hal ini telah diisyaratkan, telah disinggung oleh Al-Hafidh Ibnu Kathir Asy-Syafi'i taala di kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ibnu Kathir rahimallahu taala mengatakan dan banyak orang telah menulis tentang Samail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang profil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama terdahulu dan sekarang. Yang dimaksud sekarang sekarang di masa Ibnu Katsir. Kutuban kathirotan, buku yang jumlahnya sangat banyak. Ada yang buku khusus, mufrodah, dan ada yang tidak merupakan buku khusus. Non satu bab khusus dari buku yang e, buku besar yang ditulis oleh sang penulis. Wa min ahsani man jama'a fi dalika. Dan termasuk orang yang paling bagus mengumpulkan sama'il Nabi. Sehingga dia memberikan faedah wa ajada dan demikian bagus apa yang beliau lakukan adalah al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah at tirmidhi eh, rahimallahu taala maka beliau khususkan tentang hal ini yaitu Sama'il Nabi kitab yang terkenal yaitu Syama'il dan kata Ibn Kathir wala nabihi sama'un mutasilun bihi dan kami punya sanad eh, sanad sama'i yang bersambung langsung sampai pada penulis yaitu sampai kepada Imam Tirmidzi. Eh, sanatnya sanat samai artinya uh, Ibnu Katsir mendengar utuh gurunya membacakan kitab Samail dari awal sampai akhir, gurunya mendengar utuh dari gurunya, dibacakan kitab Samail dari awal sampai akhir dan seterusnya sampai Imam Tirmidzi. Sekian perkataan Ibnu Katsir. Thumma kemudian uh, Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan uyuna mata air atau hal-hal yang demikian bagus yang dibawa oleh Tirmidzi di dalam kitabnya. Kemudian beliau tambahi sejumlah hal yang penting yang ini dibutuhkan oleh para ahli hadis dan ahli fikih. Eh, bada'ahu <clears throat> dia mulai dengan menjelaskan tentang Eh, kegantengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-bahir yang bersinar terang dan keindahan sang Nabi yang demikian indah. Thumma sara'akum dan beliau mulai setelah itu membawakan uh, al-jumal wal tafasil uh, sejumlah hal-hal dan rincian rincian dan disampaikan oleh Muhammad ibn Abdul Rauf al-Munawi yang wafat tahun 1000 31 Hijriah di Muqaddimah Sarah untuk Syama'il. Beliau katakan kitab Syama'il ini adalah karya ulama riwayat dan ulama dirayah Imam At-Tirmidzi. Semoga Allah jadikan kuburnya adalah salah satu taman surga yang wanginya lebih wangi daripada bau miski, bau kasturi, asadi, asadi artinya juga kasturi. Dan kitab Samail ini adalah kitabun wahidun, buku satu-satunya di bab ini. Tak ada tandingnya. Faridun satu-satunya dalam masalah sistematikanya. Was isti'ab dan kelengkapan isinya. Lam ya'tilahu ahadun. Tidak ada satupun ulama yang ya, memiliki karya dan buku semisal kayak Tirmidzi ini atau yang serupa dan mirip-mirip dengannya. Dan Tirmidzi menempuh di buku ini satu metodologi, satu penataan yang sangat indah dan rosaah dan beliau pasangkan eh, di, beliau pasangkan yaitu beliau masukkan dalam kitabnya ini uyun al akhbar eh, mata air mata air berita wafunun al athar dan keindahan berbagai macam riwayat tersian betul-betul dipasang secara apik hatta udda dalikal kitab sehingga terhitunglah kitab Samail ini minal mawahib. Ini adalah di antara mawahib, di antara anugerah dan karunia Allah untuk Imam Tirmidzi. Dan kitab ini Tarafil Masyarik wal Maghrib. Kitab yang sangat populer, sangat kondang, terbang dan tersebar di sisi timur dan baratnya negeri-negeri Islam. Ya, demikian uh, eh, intah sekian perkataan uh, Al-Munawi dan demikian kita lanjutkan ba'dal isya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi Wasallam wa sallam wa qul ta'ala rabbil alamin